jamaah dalam berbagai hal. Baik dalam perkara akidah atau yang lainnya yang membedakan antara ahlus sunnah dengan kelompok-kelompok yang menyelisihinya dari kalangan ahlul bid'ah. Dua poin dari kitab ini sudah kita bahas Poin pertama dan yang kedua. Di poin yang pertama dan kedua, kita sudah uraikan tentang makna Islam dan makna as-sunnah dan juga makna al-jamaah. Maka sekarang kita memasuki poin yang ketiga Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Wal asasul ladzi tubna 'alaihi al-jama'ah wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Landasan dan tolak ukur jamaah ya. Jadi landasan dan tolak ukur yang dibangun di atasnya al-jamaah adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullahu ajma'in yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua ya radhiyallahu anhum ajma'in semoga Allah meridhai para sahabat wahum ahlus sunnati wal jamaah dan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Faman lam yakhud anhum faqad dhalla wabtada. Barang siapa yang tidak mengambil kebenaran dari para sahabat, maka dia telah memilih jalan kesesatan dan kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap kebid'ahan itu sesat wadhalalatu wa ahluha finnar dan setiap pelaku kesesatan itu di neraka. Iya. Setelah Imam Al-Barbahari rahimahullah menjelaskan bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Kemudian menjelaskan tentang al-jamaah. Ya. Nah, sekarang apa landasan dan tolak ukur yang dibangun di atasnya al-jamaah, ahlus sunnah? Kata lima al-Barbahari, yaitu para sahabat. Ya, landasan dan tolak ukur yang dibangun di atasnya al-jamaah, yakni al-haq, as-sunnah, adalah para sahabat. Siapa yang dimaksud dengan sahabat? Sahabat yang dimaksud di sini adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu yang masuk dalam kategori sahabat? Ya, yaitu setiap orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW, meskipun sesaat, dia berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman kepada Nabi dan wafatnya pun dalam keadaan beriman, meskipun terselingi oleh kemurtadan. Itulah definisi sahabah. Iya. Jadi yang pertama definisi sahabah siapa? Setiap orang yang berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun sesaat. Definisi ini mencakup semua orang ya yang pernah berjumpa dengan Nabi melihatnya secara langsung walaupun hanya sekali. Tapi dengan syarat apa? Orang tersebut sudah memayiz Ya. Sudah memayiz sudah dalam usia tamyiz. Sudah berakal. Sudah bisa membedakan mana yang baik dari yang buruk. Sehingga para pendengar rahimakumullah keluar dari syarat ini siapa? Orang-orang yang didatangkan kepada Nabi saw tapi masih dalam keadaan bayi. Baru dilahirkan. Ya. Karena ada beberapa orang kebiasaan para sahabat ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan anak kepada mereka, maka dibawa anak yang baru lahir itu kepada Nabi untuk ditahnik. Nah, nah, bagaimana bayi-bayi ini yang didatangkan kepada Nabi saw beliau mentahdiknya? Apakah dikategorikan sahabat juga? Jawabannya tidak. Ya, seperti siapa? Ibnu Abi Talha ya. Muhammad bin Abi Bakar. Nah. Ini yang dimaksud sahabat bahwa mereka adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi walaupun sesaat, walaupun hanya sekali tapi dengan syarat apa tadi? dia sudah mencapai usia tamyiz. Kemudian syarat yang berikutnya dalam keadaan dia beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keluar dari definisi ini orang-orang yang sezaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi tapi dalam keadaan dia kafir. Ya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib. Ini adalah tidak masuk dalam kategori sahabat. Walaupun mereka mempunyai hubungan kekerabatan dengan Nabi saw tidak masuk dalam kategori sahabat. Kenapa? karena mereka dalam keadaan kafir. Nah, kemudian yang ketiga syaratnya apa? Dan wafat pun dalam keadaan beriman. Jadi sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah walaupun sesaat dalam keadaan dia beriman kepada Nabi sampai wafatnya. Jadi wafat pun dalam keadaan beriman. Walaupun mungkin terselingi oleh kemurtadan. Jadi perbuatan murtad tidaklah mengeluarkan mereka dari kategori sahabat. Seperti As'as, Ibn Qais, Tulaiha, Al-Asadi, Amr bin Ma'di Karib, Uyainah bin Husan, dan yang semisalnya ya mereka tetap di, termasuk kategori sahabat. Nah, karena mereka semua itu wafat dalam keadaan beriman, meskipun terselingi oleh kemurtadan dalam fitnah yang terjadi. Ya, berarti keluar dari syarat ini orang-orang yang murtad dan dia mati di atas kemurtadannya. Seperti siapa? Rajal bin Anfu Al-Hanafi. ya bersaksi dia bahwa Musailamah adalah seorang nabi sampai wafatnya, maka tidak masuk kategori sahabat. Barakallahu fiikum. Jadi karena di sini Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan bahwa landasan dan tolak ukur yang dibangun di atasnya al-jamaah adalah para sahabat. Kita harus tahu siapa itu sahabat. Tadi sudah dijelaskan. Ya, sahabah adalah setiap orang yang berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun sesaat, meskipun hanya sekali, dengan syarat dia sudah mencapai usia tamyiz dan dia berjumpa dalam keadaan beriman kepada Nabi dan wafat pun dalam keadaan beriman, walaupun terselingi oleh kemurtadan karena perbuatan murtad tidaklah mengeluarkan mereka dari kategori sahabat. Nah, kembali kepada ucapan dari Imam Al-Barbahari rahimahullah ya wal asasul ladzi tubna alaihi al-jamaah wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam landasan dan tolak ukur yang dibangun di atasnya al-jamaah yang dibangun di atasnya al-haq itu adalah para sahabat. Ketahuilah para pendengar radio Syiar Tauhid, rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat adalah generasi terbaik yang telah mendapatkan keriduan dari Allah tabaraka wa taala. Iya. Karena dekatnya kehidupan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Secara logika semakin dekat suatu generasi dengan sumber kemurnian agama, maka semakin dekat pula jaminan kemurniannya. Para sahabat, mereka langsung menimba al-haq dari Nabi SAW. Jadi kemurnian Islam itu ada pada apa yang mereka pahami yang mereka amalkan dan yang mereka dakwahkan. Para pendengar, rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang ini hidup berhadapan dengan berbagai macam jamaah-jamaah dakwah. Yang semuanya menyandarkan diri kepada Islam. Ya, Semuanya mengaku di atas Alkitab dan As-Sunnah, di atas Al-Quran dan Hadis. Akan tetapi sangat disayangkan kebanyakan dari mereka tidak mau mengikuti jalannya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Padahal dengan sebab ini ya, keengganan mereka mengikuti jalan salafus saleh yaitu jalannya para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in hilanglah kemuliaan kejayaan dan kekuatan Islam iya yang pernah diraih oleh mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita agar mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh sahabat, tabi'in dan tabi'un tabi'in. Nabi SAW bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Siapa itu? Tadi kita sudah bahas definisinya. Orang-orang yang hidup sejaman dengan generasi Nabi SAW, mereka adalah para sahabat. Nabi katakan sebaik-baik manusia adalah para sahabat. Kemudian setelah itu adalah tabi'in. Ya. Kemudian orang-orang setelah tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Para pendengar radio Syiar Tauhid, rahimani wa rahimakumullah. Ini dia. Ya, sebab yang paling mendasar yang memecah belah kaum muslimin menjadi bermazhab-mazhab, berkelompok-kelompok. Apa itu? Keengganan mereka untuk kembali kepada pemahaman salafus salih. Mereka justru mengikuti berbagai pemahaman dan pemikiran yang lain. Yang masing-masing memiliki konsep, jalan dan tujuan yang berbeda dengan yang lainnya. Maka kaum muslimin rahimakumullah barang siapa yang ingin benar-benar kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah maka dia harus kembali pula kepada pemahaman para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in ridwanullah alaihim ajma'in. ya. Rasulullah memerintahkan umatnya agar berpegang teguh dengan sunnah mereka, para sahabat. Dalam sabdanya Nabi SAW bersabda, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَّرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا Siapa saja di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, niscaya akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Lihat. Rasulullah telah mengabarkan perselisihan yang banyak terjadi di dalam memahami agama ini. Maka Nabi SAW memberikan solusinya. Jalan keluarnya. Apa itu? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyin Makanya kata Nabi wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan jalanku, sunnahku, dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Ya. al mahdiyin yang terbimbing Allu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Di sini kita dapati dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi dan yang lainnya dari sahabat Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an Nabi SAW alaihi wasallam mengkaitkan sunnah khulafa'u rasyidin dengan sunnahnya beliau. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin dikaitkan. Oleh karena itu tidak boleh bagi seorang muslim yang mengaku mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah tetapi dia mengikuti berbagai pemikiran dan pendapat yang menyelisihi pemahaman salafus salih, menyelisihi pemahaman sahabat. Ya, karena pemahaman para sahabat itu merupakan penjelasan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana sudah kita terangkan, As-Sunnah merupakan penjelasan terhadap Al-Quran. Iya. Allah berfirman, "Wa anzalna ilaika zikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim." Kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an agar diterangkan kepada manusia. Jadi penjelasan Al-Qur'an yang datangnya dari Nabi SAW. itu adalah as-sunnah. Dan kita butuh ya kepada pemahaman yang benar yaitu penjelasan yang disampaikan oleh para sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Bahkan di ayat yang lain Allah mengancam orang-orang yang menempuh jalan selain jalannya para sahabat. Dalam surat An-Nisa ayat 115 Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Lihat. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya kebenaran. Lihat. Dan barang siapa yang mengikuti selain jalannya para sahabat. Iya, karena tidak ada orang-orang yang beriman di masa itu kecuali para sahabat. Sebagaimana definisi sahabat yang tadi kita bawakan. Allah katakan Wayat yattabi ghaira sabilil mu'minin Barang siapa yang mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, yaitu jalannya para sahabat. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia leluasa ya, dalam kesesatannya wa nuslihi jahannam dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam karena kesesatannya itu. Nah, dan Allah ingatkan wasaat masira jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Para pendengar radio Syiar Tauhid rahimani wa rahimakumullah. Jadi dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak umat ini kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dalam segala hal, baik dalam perkara akidah, manhaj, ibadah, muamalah, akhlak, adab dan lain-lain, Dakwah ini dibangun di atas dasar Al-Quran. Sebagai kalam Allah. Yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Dan dakwah ini dibangun di atas as-sunnah. Yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kita tahu Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Melainkan dengan wahyu dari Allah. Dan dakwah ini di atas dasar pemahaman para sahabat yang ijma mereka, kesepakatan para sahabat adalah maksum, terpelihara dari kesalahan. Nah, ini yang dimaksud ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah bahwa landasan dan tolak ukur yang dibangun di atasnya al-haq al-jamaah adalah para sahabat Nabi. Selanjutnya kata beliau, "Famalam ya'khud anhum faqad dhalla wabtada." Barang siapa yang tidak mengambil dari mereka ya, dari para sahabat berarti dia telah tersesat dan telah berbuat kebid'ahan. Iya. Sama seperti dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Man adala an madzahibis sahabat wa tabi'in" ya, wa tafsirihim ila ma yukhalifu dhalik kana mukhti'an fi dhalik kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah barang siapa yang berpaling dari metodologi para sahabat dan tabi'in berpaling dari penafsirannya mereka ya kepada sesuatu yang menyalahinya maka dia telah keliru bal mubtadi'an bahkan dia telah jatuh kepada kebid'ahan ya kenapa li'annahum kanu a'lamu bitafsirihi wa ma'anih karena sesungguhnya para sahabat adalah orang-orang yang lebih mengetahui tentang tafsir Al-Quran. Orang-orang yang lebih mengerti tentang makna Al-Quran karena turun di tengah-tengah mereka. Sebagaimana mereka lebih mengetahui tentang Al-Haq yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Nah, maka ini yang dikatakan oleh Al Imam Al Barbahari rahimahullah barang siapa yang tidak mengambil al-haq dari para sahabat ya berpaling dari metodologinya para sahabat pasti dia jatuh pada kesesatan dan kebid'ahan. Nah, Jemaah a'azani Allah wa iyakum, para pendengar radio Syiar Tauhid rahimani wa rahimakumullah. Wa kullu bid'atin dhalalah kata Imam Al-Barbahari selanjutnya ya setelah beliau katakan beliau ingatkan barang siapa yang tidak mengambil al-haq dari para sahabat ya berpaling dari metodologinya para sahabat dalam beragama ini dari pemahaman dan penafsiran para sahabat, niscaya dia akan jatuh kepada kesesatan dan kebid'ahan. Dan setiap yang bid'ah itu sesat, kata beliau. wa ahluha finnar. Setiap kesesatan dan para pelakunya akan di neraka. Diancam dengan neraka. Ini berdasarkan hadis ya. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya sebaik-baik ucapan adalah Al-Qur'an, kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara baru yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru yang diada-adakan itu adalah kebid'ahan wa kullu bid'atin dhalalah dan setiap kebid'ahan itu adalah sesat wa kullu dhalalatin finnar dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ya. Ini hadis kaidah dalam Islam dan jelas kekeliruan orang yang membagi bid'ah menjadi lima bentuk. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah haram, atau ada yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Ini keliru. Ya. Tidak ada istilah bid'ah hasanah. Wahum ahlus sunnati wal jamaah. Nah, jadi dan mereka para sahabat adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ini tentang penamaan ahlus sunnah wal jamaah. Iya. Adalah penamaan yang masyru'. Naam terutama ketika banyaknya fitnah. Ya. Ada nama lain dari penamaan Ahlus Sunnah seperti mereka dikenal juga dengan nama sebutan Salafiyun. Ya. Salafi secara bahasa artinya orang-orang yang telah mendahului kamu. Adapun menurut terminologi syariah, salafiyun ya salafi adalah salafus saleh yaitu tiga generasi pertama tadi. Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, kenapa mereka disebut salafiyun? Karena tadi mereka kembalinya kepada para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam memahami Al-Qur'an dan Al-Hadis. Iya dan penisbatan diri kepada salafi saya seorang salafi ini adalah penisbatan yang syar'i sesuai syariat jangan dianggap tidak ada dalilnya itu menamakan diri salafi ada sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit keras, duduklah para istri-istri beliau di dekat beliau, mengelilingi, ya. Bentuk kasih sayang, kecintaan para istri kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suami mereka sakit keras, yang mengantarkan kepada wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita Ketika itu Rasulullah sakit keras dan duduk mengelilingi beliau istri-istri Nabi. Tiba-tiba datanglah Fatimah radhiyallahu anha yang jalannya mirip seperti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatimah duduk di sebelah kanannya Nabi. Lalu Nabi membisikkan satu kalimat ke telinganya Fatimah. Nabi berbisik-bisik dengan Fatimah. Lu bukannya nggak boleh kalau bisik-bisik. Sementara ada orang lain di situ. Iya, kalau nggak boleh itu kalau lagi bertiga. Di sini bukan antara Nabi, Aisyah dan Fatimah. Yang tidak boleh itu kalau lagi bertiga. Berbisik-bisik dua orang saja tanpa orang yang ketiga. Itu yang haram. Tapi kalau lebih dari tiga, karena di sini dikatakan ada istri-istri Nabi yang lain. Lebih dari tiga orang. Maka ini dalil boleh berbisik-bisik kalau jumlah orang yang ada di majelis lebih dari tiga orang. Buktinya ini. Nabi membisikkan satu kalimat ya di sebelah kanannya tiba-tiba menangislah Fatimah radhiyallahu anha dia menangis terseduh-seduh Aisyah memperhatikan heran Kaget, kenapa ini kok tiba-tiba nangis? Nggak terdengar namanya juga dibisikkan. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha dipindahkan oleh Nabi apa Fatimah digeser Fatimah berpindah posisi ke sebelah kirinya Nabi. Dibisikkan lagi. Tapi bisikan yang kedua ini membuat Fatimah tersenyum. Terlihat sangat gembira dan senang. Nah, lihat semangatnya Aisyah radhiyallahu anha terhadap ilmu. Ya. Ketika Fatimah keluar, maka diikuti oleh Aisyah. Dan bertanya kepada Fatimah, apa sih sebenarnya tadi yang dibisikkan oleh Nabi SAW kepadamu? Ingat, ini bukan karena rasa apa pengen tahu aja. Bukan, tapi karena semangat ilmu. Semangatnya Aisyah radhiyallahu anha terhadap ilmu din. Maka kata Fatimah, saya tidak akan membuka rahasia Nabi Shallallahu Alaihi selagi beliau masih hidup. Dan Aisyah nggak maksa juga. Ayo dong kamu apa sih pakai diumpet-umpetin. Ceritain dong ke saya apa sih yang dibisikkan. Enggak seperti itu. Ya sudah, ketika Fatimah menjawab demikian, saya tidak akan membuka rahasia Nabi selagi beliau masih hidup. Ini dipegang kuat-kuat oleh Aisyah. Ya sudah. Nah, dan subhanallah semangat ilmu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melekat kuat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Aisyah pun menagih janjinya Fatimah. Ya. Dan Fatimah pun tidak ingkar janji. Dia jelaskan. Kata Fatimah sesungguhnya Jibril. Ini bisikan yang pertama ya. Yang di sebelah kanan. Jibril biasanya turun membacakan Al-Quran kepadaku satu kali dalam setahun. Tetapi tahun ini Jibril turun membacakannya dua kali. Saya tidaklah melihat perubahan ini kecuali menunjukkan bahwa ajalku sudah dekat, wahai Fatimah. Maka aku wasiatkan kepadamu, fattaqillaha wasbiri. Lihat. Wasiat seorang ayah kepada putrinya bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Ya, diperintahkan untuk bersabar. Karena memang siapa yang gak sedih akan ditinggalkan ayah tercinta. Fa innahu ni'mas salaf analak. Ini dia. Kata Nabi SAW kepada Fatimah, sesungguhnya sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Nah, jadi ada asarnya. Apa ada penisbatan salafi itu ada dasarnya dalam syariat hadis ini. Ini bisikan yang pertama yang Nabi bisikan ke telinganya Fatimah yang membuat dia menangis terseduh-seduh. Adapun bisikan yang kedua yang membuat Fatimah tersenyum dengan gembira dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbisik-bisik, wahai Fatimah, Tidakkah engkau senang menjadi pimpinan wanita penghuni surga? Oh, Iya. Jadi wanita penghuni surga yang akan memimpinnya adalah Fatimah radhiyallahu anha. Nah, jadi kembali kepada pembahasan ini nama lain dari ahlus sunnati wal jamaah ya salafiyun salafi dan penamaan ini ada dasarnya dalam syariat agama kita sebagaimana hadis yang tadi kita bacakan. Nabi mengatakan, "Fa innahu ni'mas salaf analak." Sesungguhnya sebaik-baik salaf bagimu adalah saya. Nama lain dari Ahlus Sunnah adalah Al-Firqatun Najiyah. Kelompok yang selamat. Ini juga berdasarkan hadis. Hadisul iftiraq. Sataftariku hadihil ummah على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda umat ini terpecah belah menjadi 73 kelompok. Iya. Semuanya di neraka kecuali satu. Siapa itu satu yang selamat? Makanya disebut an-najiyah, kelompok yang selamat. Nabi menyebutkan sifat kelompok yang selamat. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh. Ya. Dengan apa yang Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya dalam beragama ini. Ya. Jadi ahli sunnah disebut juga dengan al-firqatun najiyah ada dasarnya dalam hadis. Yang berikutnya Ahlus sunnah wal jamaah juga disebut dengan At-Ta'ifah At-Ta'ifah Al-Mansurah. Iya. At-Ta'ifah Al-Mansurah. Kelompok yang mendapatkan pertolongan. Kalau tadi kelompok yang selamat, kalau ini Al-Mansurah mendapatkan pertolongan selalu dibela oleh Allah, ditolong oleh Allah. Berdasarkan hadis ini penamaan, lan tazala ta'ifatun min ummati mansurin. Inilah dalil bahwa enggak mungkin al-haq itu sirna secara keseluruhan dari atas muka bumi ini. Karena Nabi SAW mengabarkan kepada kita akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang terus mendapatkan pertolongan Allah, mansurin. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menghina mereka. Terus akan senantiasa ada al-haq itu. Orang-orang yang komitmen di atas al-haq akan senantiasa ada sampai terjadinya hari kiamat. Dan Nabi mensifati mereka mansurin. Selalu mendapatkan pertolongan Allah karena kekokohan mereka di atas al-haq itu. Iya. Makanya nggak betul kalau dibilang umat ini kembali ke masa jahiliyah. Ya. Karena masa jahiliyah sudah terhapus dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau dikatakan kembali kepada masa jahiliyah, bagaimana bertentangan dengan ayat-ayat dan hadis? Ia menyatakan akan senantiasa ada sekelompok dari umat ini yang menampakkan al-haq. Yang mereka ini selalu mendapatkan pertolongan Allah. Mendapatkan kemenangan. Kemenangan mereka di dalam berhujjah. Termasuk di dalamnya. Iya. Nama lain dari ahlus sunnah adalah al-ghuraba. Berdasarkan hadis, bada al-islamu ghariban wa sayya'udu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Ya. Islam berawal asing dan akan kembali dianggap asing. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beruntung orang-orang yang dianggap asing itu. Mereka asing karena komitmennya di atas sunnah. Asing karena di sekian banyaknya orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Iya asing karena dia berada di tengah-tengah kelompok yang menyimpang. Makanya disebut guroba. Ya. Nama lain disebut juga ahlul hadis. Ya, ahlul hadis. Nah, berarti penamaan-penamaan tadi para pendengar radio Syiarut Tauhid rahimani warhamukumullah hakikat Islam. Ya, nama-nama tadi adalah ada yang sabit dalam nas. Tetap penyebutannya dalam nas seperti salafi. Ya, ada yang diambil dari pemahaman hadis. Ya seperti tadi At-Taifah Al-Mansura, Al-Firqatun Najiyah. Ya. Ada yang muncul e, untuk menampakkan Islam yang hakiki, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Iya, karena Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Nah, jamaah azan ya Allah wa iyyakum. Adapun masalah pemberian penamaan kelompok, memang ada tiga jenis. Ya, penamaan yang sesuai dengan syariat, ini tentu yang terpuji, seperti nama-nama yang tadi kita sebutkan, salafi, ya firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, al-ghuraba, ahlul hadis, ahlus sunnati wal jamaah. Ini yang terpuji nama-nama tadi. Karena ada ketentuan dengan kesesuaian dengan syariat. ya Ada penamaan yang sifatnya mubah yaitu hanya untuk apa e, ta'rif supaya mudah dikenal. Ya, penamaan-penamaan ya seperti penamaan radio ini syiarut tauhid ya agar mudah dikenal. Nah, menamakan sebuah yayasan Al-Muhajirin wal Ansar ya, untuk membedakan yayasan yang satu dengan yayasan yang lain. Ini mubah sehingga mudah dikenal. Nah, dan ada penamaan yang haram. Kalau di dalamnya ada unsur jahiliyah atau masuk dalam salah satu bentuk ta'assub fanatisme golongan. Ya. Seperti nama kelompok-kelompok yang ada di dalam eh, apa yang menyimpang ya penamaan-penamaan seperti Asy'ariyah ya kemudian Maturidiyah ya dan yang semisalnya maka penamaan kalau ada unsur jahiliyah dan masuk dalam bentuk fanatisme, ta'assub, ini hukumnya haram. Nah, ini yang dapat kita bahas terkait dengan poin yang ketiga dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Beliau menjelaskan bahwa landasan dan tolak ukur yang dibangun di atasnya al-haq, kebenaran, itu adalah para sahabat. Masya Allah ya, berurutan. ya Beliau bahas poin yang pertama tentang Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Kemudian poin yang kedua beliau menjelaskan tentang ahlus sunnati wal jamaah. Siapa yang dimaksud dengan al-jamaah? Ya, karena ada perintah dari Nabi untuk komitmen di atas al-jamaah, ini sudah kita bahas. Dan sekarang, orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, dia harus tahu landasan dan tolak ukur yang dibangun di atasnya al-jamaah itu apa. Yaitu para sahabat. Ya. Atau yang diistilahkan dengan salafus salih. Dan beliau juga menyinggung penamaan-penamaan dari ahlus sunnah yang syar'i yaitu salafiyun, al-firqatun najiyah, al-ta'ifa al-mansura, al-guraba, ahlul hadis. Ini adalah penamaan-penamaan yang tidak tercela. Bahkan penamaan yang sesuai dengan syariat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa komitmen di atas as-sunnah dan al-jamaah dan semoga Allah mematikan kita juga di atas Islam dan di atas sunnah ya sebagaimana doa ya kaum salaf di antaranya apa doa Imam Ahmad Allahumma amitna alal Islam was sunnah ya ya Allah matikanlah kami wafatkanlah kami di atas Islam dan di atas sunnah amin ya rabbal alamin sampai sini dulu untuk tanya jawab insya Allah uh, eh, pada pertemuan mendatang karena saya masih ada keperluan lain ya keterbatasan waktu yang ada jazakumullahu khairan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin